Wanita yang apa wanita sempurna itu apakah wanita sempurna jika dia nikah dan punya anak-anak? Kesempurnaan bukan tidak ada hubungannya dengan nikah. Tidak ada hubungannya dengan dengan anak. Akan tapi yang menjadikan sempurna adalah bagaimana di jalan menjalani hidup. Nikah karena Allah baik. Punya anak dididik benar adalah bah, baik. Banyak orang masuk neraka gara-gara anak. Mana sempurna di sini? Berarti dia sengsara gara-gara ah anak salah mendidik. Ada hubungannya. Masalah pernikahan ini adalah bagian dari Allah SWT. Pemberian dari Allah. Ada orang, Imam Ghazali rahimahullah tidak menikah. Imam Nawawi rahimahullah tidak sempat menikah. Tapi tidak iseng, na'udzubillah. Ukurannya adalah dirimu sendiri. Jadi urusan nikah itu kalau ada orang tidak mau menikah tidak boleh ditanya apa sebabnya. Mungkin dia adalah orang yang tenggelam dalam kedekatan pada Allah. Tapi naudzubillah kalau ada orang sudah tidak menikah Tahu-tahu laki perempuan gandeng-gandeng dan sebagainya ini adalah bersama iblis itu. Ini ada seorang yang memang subhanallah oleh Allah tidak diberi keinginan untuk menikah. Jangan dipaksa. Sebab kalau menikah pun tidak akan bisa mengabdi. Karena apa? Dia tidak punya kebutuhan untuk menikah. Sehingga hukum menikah sendiri dikatakan oleh para ulama. Seperti Imam Nawawi mengatakan hukum menikah ada yang wajib. Yang merasa wajib menikah segera menikah dan permuda urusan pernikahanmu. Kapan nikah itu wajib? Yaitu di saat syahwatmu bergolak. Kemudian engkau mampu untuk menikah dan bisa untuk menikah tidak harus dengan mahar besar, mungkin kalau menikah dengan anaknya orang kaya dengan biaya mahal, anaknya orang biasa. Yang penting terpenuhi kebutuhan semacam ini wajib hukumnya nikah. Takut terjerumus dalam keharaman. Hina masuk keharaman. Ada nikah sunnah. Syahwat masih bisa dikekang dengan berpikir dengan ini. Dia tidak mudah terjerumus, tapi syahwat ada. Dan dia mampu untuk memberikan nafkah kepada dan sampai neraka nikah ada yang haram, orang tidak punya kebutuhan kepada pernikahan. Dan dia di saat menikah itu kayaknya bakal berbuat dolim. Kan? Maka waktu itu nikah adalah haram. Sehingga pernikahan adalah mulia bagi siapapun yang sudah butuh untuk menikah, hendaknya dia segera menikah. Urusan yang lain-lainnya Allah akan beresi semuanya. Apalagi urusan rezeki sudah dengar, urusan rezeki sudah mendengar apa tadi? Mukaddimah yang sudah Orang masih bingung, jangan kalah sama burung. Burung tuh beranak pinak tuh. Nyantai itu. Dan cukup itu semuanya. Miskin. Wow, oh, nanti bagaimana cari onda? Oh, yang menjadikan orang susah itu satu penyakit tamak di dalam hati gak adanya ganaah. Sehingga merasa kurang terus itu yang nyiksa biarpun duitnya banyak tetap tersiksa. Jadi yang menjadikan orang itu sudah dikatakan kaya hati. Kalau Anda seorang laki-laki kaya hati, kemudian istrimu kaya hati, Adapun meningkatkan kualitas hidup untuk mempermudah hidup boleh dan itu dianjurkan oleh Nabi. Misalnya usaha-usaha. Jangan dengan bahasa tawakal tawakal tawakal kau. Tapi istrinya nggak dikasih nafkah loh ini adalah sudahlah istriku kita perlu tawakal kepada Allah. Hari ini kita dengar pengajian dari Buya, semuanya rezekinya kan sudah ada, tapi tidak kerja ini. Wah, ini kurang ajar namanya. Jadi burung. Dari burung lebih terhormat. Sapi itu nih tahu sapi. Tahu tahu sapi ya. Nggak jadi orang sapi. Sapi sama tuannya diberi makanan cukup. Urusan sapi saja. Padahal tidak ada kewajiban yang khusus seperti ibadah istri. Mohon maaf bukan sapi seperti istri. Tidak ada Wahai sapi Bangun rumah patungan dengan kamu Tapi seorang istri yang membantu suami adalah seorang yang mul mulia Bukan istri kayak sapi loh Anda Ini kadang-kadang seorang suami itu ngentengin Mentang-mentang istrinya cukup lalu nggak mau kerja dan sebagainya Nah tanggung jawabmu wahai suami untuk mencari nafkah Tanggung jawabmu untuk mencari nafkah. Kalau ternyata rizkimu sempit tapi istrimu luas, itu adalah kemuliaan seorang istri pun demikian. Jangan sampai istri menjadi sombong dengan itu semuanya. Mungkin Allah menganggap sombong, menghabiskan pahala misalnya apa? Sudah bantu suami, eh lekitnya nggak beres-beres. Habis, biarpun miliaran kau berikan nol. Hati-hati ini, suami istri yang diberi kelebihan ini, mestinya menjadi surga yang paling tinggi, jadi neraka paling dalam. Tuh. Diberi kelebihan sudah ngomong, ngungkit-ngungkit. Oh, ada masih waisis. Tapi ingat suami jangan sampai anda membiarkan istri terlantar Apalagi dengan bahasanya ibadah terus suaminya masjid, iktikaf, nggak pernah kerja. Suaminya suruh ke istrinya suruh ke pasar. Wah ini keblinger tuh. Keblinger, keblinger. Dakwah. Istrinya suruh kerja anda, kau nggak usah dakwah. Kerja adalah dakwah. Kerja mencari nafkah itu pahalanya gede lebih gede daripada jihad di jalan Allah. Wahai para suami, akan tapi ingat, wahai para istri yang mulia, di saat suamimu itu kok tidak mampu, karena Allah rezeki itu macam-macam, kadang-kadang sempit. Ada suami gak bisa dagang, kalau dagang pasti bangkrut, karena terlalu dermawan. Ditawar gak bisa, kasih, kasih, pula gak punya duit. Tapi mohon maaf, istri mencukupi, ada istimewa. Baik, kemudian pertanyaannya tadi adalah apakah seorang wanita harus menikah? Itu ukuran dirimu sendiri. Jika engkau adalah wanita yang tidak butuh kepada pernikahan dan tidak mohon maaf, tidak ada rasa kepada kaum pria, syahwat tidak bergolak dan seterusnya, cukuplah Anda membanyak zikir, dekat kepada Allah dengan beribadah, Anda bisa mulia sempurna, wanita sempur sempurna tidak harus dengan dengan menikah. Dan tidak harus dengan anak-anak. Kalau ternyata anda butuh kepada pernikahan, jangan ragu menikah. Jangan dibikin susah menikah. Biasanya bikin susah menikah itu karena angan-angannya yang bermacam-macam. Aku menikah harus suami yang mapan. Mapan itu apa sih? Pengusaha pun bisa bangkrut hari ini kan. Bisa saja. Orang yang mapan hatinya dengan Allah itu loh baru benar sehingga di saat menjadi orang kaya dia bakal selamat, ya. Di saat dia menjadi orang fakir tidak sampai mencuri, lah kalau urusannya hanya mapan-mapan urusan duniawi saja, wah sengsara itu nanti. Lihat. Sebab yang namanya rezeki itu kadang-kadang Masya Allah Banyak, ada ndak orang kaya raya tiba-tiba bangkrut hari ini? Banyak Nah ukurannya adalah hanya ukuran kekayaan dunia materi Indah, baik Jadi bukan tidak harus wanita menikah Kalau tidak menikah adalah sementara anda aman, terhormat dan seterusnya Maka tidak ada masalah Asalkan memang anda tidak butuh Tapi na'udzubillah Jika ada syahwat bergolak mungkin kita mungkin seorang wanita sering bayangkan seorang laki-laki atau melihat laki-laki ada maka wajib menikah atau paling tidak sunnah menikah jika tidak sampai khawatir terjerumus dalam dosa tapi kalau wanita yang aman sebab ada seperti para imam-imam besar yang mereka itu adalah suatu imam nawawi itu hidupnya hanya dengan Allah nggak ada kesempatan berpikir tentang itu sehingga beliau merasa nyaman dengan Allah dan kemudian oleh Allah syahwat urusan yang satu ini ditutup dengan kerinduannya kepada Allah dan tidak mustahil ini saya dengan menulis, mengarang buku, mengajar, dengan mudahnya dia makan yang sehari hanya sekali. Kalau punya istri bingung, dia harus cari nafkah. Sementara beliau merasa cukup sehari itu makan sekali, habis isak makannya. Puasa setiap hari Imam, Imam Nawawi sampai dikatakan somud dahri. Puasa terus setiap saat. Makanya jangan sampai ada yang mengatakan puasa dahar, puasa selamanya haram. Puasa selamanya tidak haram asalkan di hari raya itu adalah batalkan sama hari tasyrik, tidak puasa. Imam Nawawi puasa, bukanya dengan air, sahurnya dengan air, makan kurma dengan tambahan apa itu roti keras, itu adalah setelah Isya. Setiap hari. Dan tidak mengurangi apapun kebesaran Imam Nawawi. Besar sampai hari ini kitabnya kita baca. Jadi ada seorang wanita yang tidak menikah karena tidak ada keinginan, jangan dipaksa untuk menikah. dan tidak bisa mengabdi. Baik, baik. Jadi nggak ada hubungannya dengan itu. Tapi memang siapa pun yang diberi oleh Allah kemudian untuk menikah berarti telah diberi oleh Allah ladang pahala juga di saat mengabdi kepada istri, mengabdi kepada suami, lalu punya anak, anaknya dididik yang baik. Yang tidak punya anak, jangan khawatir. Allah Maha Luas dengan rahmatnya. Anda bisa diberi kemuliaan melalui didik anaknya orang. Sama. Baik, tinggal bagaimana kita dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan yang baik atau tidak. Syukuri apa yang Allah berikan kepada Anda, tapi bagi siapapun yang punya syahwat bergolak jangan sampai tidak mau menikah ternyata malah melakukan keharaman-keharaman tersembunyi itu menjadikan Allah murka permudah urusan pernikahan baik menyantuni anak di luar nikah semoga ditutup aib mereka ya kalau ada orang seorang anak yang tidak punya bapak karena lahir dari ibu yang tidak menikah anak zina ini harus hati-hati pertama harus ditutup aib tersebut dan jangan sampai tahu orang lain. Kemudian anak itu sendiri dibesarkan jiwanya, jangan sampai dia merasa punya ibu bezina. Ceritakan bapaknya meninggal dunia. Dan bagaimana dia? Apakah dia termasuk golongan anak yatim? Para ulama mengatakan dia termasuk golongan anak yatim yang tidak punya bapak. Bahkan lebih yatim dari yang lainnya. Kalau yang lainnya mungkin ibunya ibu seorang yang solehah, tapi ini ibunya ibu adalah mungkin pelacur, ibunya mungkin pezina, maka itu harus kita perhatikan lebih. Dan jangan sampai anak itu tahu kalau ibunya pernah berzina. Tugas kita semua untuk menyelamatkan anak-anak semacam itu. Jangan sampai tahu kalau ibunya dulu buat berzina. Sebab kalau tahu ibunya berzina, psikologinya yang rusak. Tahu ibunya rendah, maka dia pun adalah tidak pernah takut lagi. Kalau dia dihadapkan dalam permasalahan hawa nafsu, dia mudah berzina setelah tidak takut kepada Allah, dia tidak takut kepada ibunya. Karena apa? Ibu saya juga begitu, mau apa lagi? Makanya sampai ada semacam keyakinan. Kalau ibunya pezina itu anaknya bakal jadi pezina. Enggak. Ibunya pezina, anaknya bisa menjadi waliullah. Akan tapi di saat anaknya itu adalah rusak kejiwaannya, sehingga menjadi putus asa karena tahu ibunya rendah, maka dia pun tidak bisa menghormati ibunya. Karena tahu ibunya zina, maka dia akan menjadi mudah menjadi pezina naudzubillah. Tapi ingat, anak berzina, anak-anak anak, anak berzina, anak yang lahir dari ibu, ibu yang zina adalah anak yang suci bersih dia bisa menjadi wali Allah, kekasih Allah. Maka tugas kita semua untuk menutup membesarkan hati mereka. Maka anggap dia sebagai anak yatim bapaknya meninggal dunia tenggelam di laut apa atau ini. Selesai. Awas, jangan membicarakan urusan zinanya orang. Ini pendidikan yang harus selalu kita hadirkan. Kita senang bicara, wow itu hamil nganggur tuh, nggak punya bapak tuh. Ha. Sak kampung tahu semuanya. Ini sak kampung daftar neraka semuanya. Kalau memang betul benar dia, saya tolong. Buat ambil anaknya semua. Bapakmu ada di sini selesai. Tapi namanya setan selalu ngajak. Paling senang ngomongin orang zina. Naudzubillah. Naudzubillah, naudzubillah. Kemudian kalau sudah wanita itu ketahuan dirinya zina, putus asa sehingga tidak ragu lagi untuk berzina apalagi di kampung dia diketahui pernah berzina sehingga rendah dia karena dia sudah dianggap oleh orang kampung sebagai pezina maka dia sudah tidak akan ragu lagi untuk berzina bahkan mungkin yang diajak zina adalah orang-orang dekat dengan kita karena apa? mungkin ada dendam dia merendahkan saya berzina suaminya tak ajak zina anaknya tak ajak zina huh? Naudzubillah, gara-gara salahnya kita. Maka tutup orang berzina. Jangan pernah mengomongkan orang berzina selama hidup kita sudah. Janji jangan, saya tidak boleh cerita tentang si Kalau saya tahu melihat orang berzina, tutup. Kalau nasihati, nasihati, tapi tidak cerita ke orang. Kalau ingin selamat, hati-hati. Harus tegas pendidikan ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita dari zina.